langsung belajar dari Nabi secara ru'yah. Bukan cuma ru'yah manamiyah, ru'yah basariyah langsung. Itu yang diuraikan dalam kitab-kitab ini. Dan itu yang diperintahkan Nabi SAW maksudnya. Sholatlah kalian seperti yang ditertera di dalam kitab-kitab itu. Kapan kita buka kitab sholat? Kapankah kita belajar masalah sholat? Ini baru sholat. Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan zakat kita? Bagaimana dengan amal kita dalam, dalam setiap hari? Semua itu kaitannya dengan kebahagiaan kita sangat erat. Kenapa demikian? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Banyak orang salat tapi banyak kemungkaran. Banyak orang salat tapi masih saja berbuat keji. Kenapa demikian? Karena salatnya terima. Kalau ditanya, tahu nggak sebelumnya salat? Nggak paham. Apa yang batang salat? Nggak paham. Apakah yang semacam itu bisa diterima salatnya? Dan sama sekali tidak nggak bisa kita katakan wah Islam itu terlalu sulit. Nah, gampang mudah. Orang awam belajar sebentar saja bisa. Untuk membedakan antara rukun dengan yang bukan rukun, yang membatalkan sampai tidak membatalkan bisa mudah. Kita kalau ditanya kunci kita taruh di mana di rumah tahu, nah, berarti kita paham dong. Belajar cuma juga bisa. Cuma yang men mencegah, menghalangi. Kenapa? Majelis taklim itu seakan-akan tempat yang paling sulit untuk kita datangi Kenapa semacam itu kejadiannya? Padahal di majlis taklim semacam ini semua hajat dikabulkan, semua dosa diampunkan. Yang datang dengan dosa yang banyak keluar dalam keadaan dosa tidak ada. Yang datang dengan kesengsaraan dan keapesan yang ada dalam tubuhnya datang begitu keluar lepas semuanya itu sebagaimana seseorang yang melepaskan diri daripada kotoran yang dari yang datang daripada debu dan sebagainya begitu dilepaskan semuanya luntur ini tempat yang semacam ini tapi kenapa orang itu tidak mau begitu diundang sama orkesan kafian HBI wah apalagi pas malam minggu datang semuanya bayar datang undangannya Rasulullah nggak pakai bayar dikasih bungkusan nggak datang nah, ini kan luar biasa ya semoga kita termasuk yang dipilih oleh Allah Taala oleh karena itu, itu kita pilih. Harus kita syariat dulu kuatkan. Setelah kita syariat kuatkan, harus kita kuatkan juga dengan tasawuf. Karena tasawuf ini adalah belenggu, benteng, rem untuk diri kita. Dunia itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Begitu pula fitnah-fitnah yang terkait dengannya sangat berbahaya. Kalau kita tidak tahu konsepnya, kita akan terjerumus ke dalamnya. Padahal yang namanya hidup itu adalah sebuah perjuangan. Selalu saya punya abah bilang hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kamu harus bisa melewatinya. Kamu harus sukses melawannya dan kamu harus menjadi pahlawan bagi diri kamu, bukan untuk siapa-siapa, untuk kamu sendiri. Gak usah kita jadi pahlawan bagi orang lain, bagi kita saja kalau kita bisa jadi pahlawan itu sudah luar biasa. Perjuangan apa? Perjuangan bagaimana caranya kita itu melewati ujian-ujian yang Allah berikan. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, bukan setiap hari, tapi setiap detik kita diuji oleh Allah Ta'ala. Apa konsep kita? Apa dalam kita? Apa kiat kita? Apa rumusan yang kita pakai? Apa metode yang kita gunakan untuk kita melewati ujian-ujian Allah? Kalau kita nggak pernah hadir majelis salim, Padahal kalau kita hadir, kita mendengarkan bagaimana cerita nanya Nabi, bagaimana metode diajarkan Nabi, semuanya mudah. Oh, caranya ngatasi begini, itu adalah begini, semua disebutkan. Termasuk Al-Hikam ini adalah sisi kedua yang akan kita pelajari supaya seimbang. Jangan cuma syariat saja, hakikatnya nggak ada. Syariat hakikat harus berjalan sama-sama. Tapi hakikat di sini bukan tasawuf-tasawuf seperti yang dipahami oleh orang Banjar tasawuf hakikat enggak. Tasawuf di sini adalah tasawuf yang dimengerti, difahami, yang dipersepsi oleh para ulama ahli sunnah jamaah adalah bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana cara kita itu berakhlak yang baik. Itu maksudnya. Dan bagaimana supaya kita tidak ternoda dengan dosa dan juga segala sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita. Itu maksudnya. Oleh karenanya, kita akan cicipi sebagian daripada syariat dan sebagian daripada hakikat supaya kita tahu beginilah nanti alurnya beginilah kita jalurnya nanti akan kita laksanakan tidak ada maksud lain, tujuan lain kecuali khidmatan lil Nabi Muhammad SAW. Dan jika kita juga dan kita juga datang tidak ada maksud lain kecuali karena ingin menimba sebanyak-banyaknya konsep dari Nabi Muhammad. Selalu saya katakan, selalu saya tekankan. Coba lihat bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad SAW ini. Sampai beliau itu karena memang orang sekarang ini dari kepinterannya, dari saking pinternya sampai kebablasan, sampai-sampai nggak cukup dengan Al-Quran nggak cukup, dengan hadis Nabi nggak cukup, karena mungkin mereka itu nggak ada waktu untuk mendengarnya. Sampai-sampai Nabi saw itu pada zaman sekarang ini adalah zaman yang paling banyak diimpikan Nabi Muhammad zaman sekarang. Bukan zamannya sahabat, bukan zamannya tabi'i, bukan zamannya era ulama keemasan pada waktu itu. Ya, sekarang. Kok bisa? Zaman yang banyak maksiat kok banyak zaman yang banyak mimpi Nabi Muhammad. Karena rahmatnya Nabi Muhammad. Orang dulu nggak perlu mimpi Nabi Muhammad sudah mereka mau beramal, mereka mau bekerja, mereka mau yakin. Tapi sekarang kalau cuma landasan Al-Quran, Al Qurannya nggak pernah dibuka itu Ramadan sekali tahun. Sampai Allah nggak malu kan kita kadang-kadang lihat Al-Quran kita hampir setiap Al-Quran yang di rumah kok sekarang mau lihat pasti harus dihapus dulu. Kenapa berdebu? Coba ya, lihat, silahkan pulang masing-masing lihat Al-Quran. Padahal Nabi SAW sudah menggambarkan hati yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu sama seperti kuburan. Kita jadikan rumah kita rumah kuburan. Sebelum kita dikubur sudah di rumah kuburan. Baca sih setiap hari, baca wakil setiap hari, baca surat Toha sebelum fajar itu mujarab untuk bermimpi Nabi Muhammad SAW. Baca sebentar. Nah, tapi keinginan itu nggak ada, kehendak itu ada. Tapi kalau sekali terkait dengan dunia, wah ini menghasilkan. wakil nggak pernah tinggalkan. Duha nggak pernah tinggalkan karena apa kaitannya dengan dua dunia. Mau kita berpontang-panting, mau kita berusaha, upaya dan sebagainya, sesuai, sebelum kita itu dilahirkan sudah ada. Rezeki kita dari mulai lahir sampai kita meninggal, ngapain? Sampai kita mau mohon-mohon sama orang, merendahkan diri sama orang. Tidak malu kita pada Allah. Sang pencipta yang sudah mengatakan aku jamin ma min dabbati Allah Lalu kita sampai mau jual agama kita, kita mau minta-minta sama orang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh karenanya ini yang bisa membenarkan kita al-hikam ini. Oleh karena itu coba salah satu contoh daripada ajaran al-hikam ini dan tasawuf ini bukan ajaran yang seperti dikatakan oleh orang-orang sekarang ini. Ajaran tasawuf itu adalah ajaran dari Buddha atau Hindu asalnya tidak. Ajaran tasawuf itu adalah ajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan tasawuf kepada sahabatnya semuanya. Lihat bagaimana Nabi SAW setiap habis sholat subuh, kebanyakan beliau selalu berucap sebelum dia itu berbicara, berdiskusi dengan sahabat sahabatnya tentang masalah yang diinginkannya, digendakinya. selalu beliau buka diskusi beliau dengan sahabat Nabi, beliau mengatakan, "Tolong jangan sampaikan kepadaku tentang sahabat-sahabatku yang tidak aku sukai." Karena aku ingin bertemu dengan kalian dalam keadaan hatiku ini bersih. Nabi Muhammad Allah Ta'ala firman dalam Quran Yawmal yanfau malun wala banun Illa man bigalbin Bagaimana cara bersihkan hati? Ada di ilmu di EPS Atau di ilmu sosial Antropologi ataupun yang lainnya atau dumet pen nggak ada yang sini tasawuf ini ilmu tasawuf itu maksudnya bukan ilmu tasawuf itu yang yang hanya uzlah saja nggak mau ngomong saja ya, yang banyak macamnya tapi tujuannya utamanya itu adalah bagaimana caranya supaya kita bersih hati ahlaknya baik kita mampu tapi kita tidak mau melaksanakannya kita seorang temperamen tapi kita itu menahannya Nah, itu adalah ilmu tasawuf itu namanya. Itu yang akan kita pelajari. Oleh karenanya supaya seimbang. Jadi di antara buahnya itu seperti saya punya abah itu selalu beliau katakan kepada saya, "Ya segar, kamu harus merasa diri kamu itu adalah orang paling rendah yang kamu. Harus merasa demikian. Kalau sudah kamu berhasil bisa merasa seperti itu, nikmat hidup di dunia. Kalau kamu melihat ada orang yang menghormati kamu, kamu akan katakan, "Masya Allah, orang seperti saya dihormati." Ini menunjukkan akhlaknya mereka itu baik-baik semuanya. Tapi kok nggak dihormati? Nggak ada tuntutan. Kenapa? Pasti dikatakan di dalam hatinya, ya pantas saya nggak dihormati orang saya banyak dosa. Paling banyak dosa ya saya. Saya nggak dihormati apa apa. Kan tuntutan kita. Nggak ada memohon kepada orang supaya dihormati, nggak dihormati kita marah ngapain? Mau menyenangkan setan? Nah itu diantara ajaran dan buah daripada ilmu tasawuf. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama mendengar, kita cuplikan sedikit daripada syariah, sedikit daripada uh, hakikat, nah, supaya kita nanti ke depan, insya Allah, ya seperti ini alurnya. Semoga kita mempunyai kesempatan untuk hadir dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada majelis ini. Amin ya rabbal alamin terutama Saibul Bait yang pastinya berapa orang yang hadir pasti pahalanya semuanya dilimpahkan kepada Haji Udin dan Ibu Haji Udin. Semoga mereka berdua mendoakan taufik dan inayah, hidayah dengan menghadiahkan pahalanya untuk Nabi Muhammad semuanya dan untuk guru-guru kita semuanya dan untuk kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفعنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح الخلفاء الراشدين أربعة سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وإلى أرواح آل النبي وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين <clears throat> ثم إلى أرواح أصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روي سيدنا الشيخ محمد أرشد البنجري وإلى روي سيدنا الحبيب حميد بن أحمد بهاشم وإلى روي سيدنا الشيخ محمد زين عبد الغني وإلى روحي مربي أرواحنا ودجالنا سيدنا الحبيب حسان بن أحمد بهارون وإلى أرواح جميع شيخنا معلمين وجميع أولياء صالحين من مشر الأرض ومغاربها ومن حضر هذا الجمع المبارك أن الله يتبشاهم بالرحمة والمغفرة ويدعو علينا من بركاتهم وسرورهم ونوارهم وعلمهم بالآخرة فضلك الفاتحة إلى روح سيدنا أبي القاسم أحمد بهرون مصطفى بهر مصطفى بهر مصطفى الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Qultum radhiyallahu ankum wa nafa'anna bikum wa bi'ulumikum fid darain. Kitab Taharah bersuci. Sebelum kita membahas masalah salat, marilah kita ketahui dahulu seluk-beluk taharah atau bersuci karena taharah itu merupakan kunci daripada salat sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus salat at-tuhur yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda taharah bersuci itu kunci dari salat maka jika taharahnya tidak sah secara otomatis salatnya juga tidak sah oleh karenanya mari kita pelajari baik-baik masalah taharah ini definisi taharah Adapun definisi dari tohara menurut bahasa adalah membersihkan dari kotoran hisi, yaitu kotoran yang dapat dijangkau oleh panca indera, seperti menghilangkan kotoran pada badan dan pakaian kita, atau dari kotoran maknawi, yaitu kotoran yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera, seperti membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Sedangkan menurut arti syar'i, tohara itu adalah suatu pekerjaan yang bertujuan untuk mengangkat hadas, seperti wudu dan mandi, atau menghilangkan najis seperti seperti istinja dan menghilangkan najis dari pakaian dan badan atau yang searti dengan mengangkat hadas yaitu seperti tayamum atau yang searti dengan menghilangkan najis seperti istinja dengan batu, tisu dan lain-lain atau yang seperti dengan mengangkat hadas seperti mandi-mandi yang disunahkan dan yang seperti menghilangkan najis yaitu seperti basuhan kedua dan ketiga dari mencuci najis. Maka semua pekerjaan-pekerjaan tersebut dinamakan tohara. Tujuan dari tohara. Sedangkan tujuan dari tohara bersuci itu sendiri ada empat hal, yaitu mandi, wudhu, tayamum, dan menghilangkan najis. Alat-alat tohara. Adapun alat-alat yang digunakan untuk tohara bersuci juga ada empat yaitu pertama air jika suci dan dapat mensucikan. Kedua tanah jika suci dan tidak najis dapat mensucikan dan tidak mustahmal serta berupa tanah yang berdebu dan tidak bercampur dengan suatu apapun. Ketiga, alat untuk menyamak kulit jika termasuk sesuatu yang menyengat yang dapat menghilangkan kelebihan kulit baik sisa dari daging, gaji maupun darahnya. Yang keempat, batu atau yang sejenis tisu untuk istinja. Jika dapat menghilangkan najis dan termasuk benda padat, suci dan bukan termasuk benda muhtaram, yaitu bukan termasuk sesuatu yang dihormati dalam agama, seperti benda-benda yang tertulis nama nama Allah atau Nabi, malaikat ataupun tertuliskan ilmu agama, dan juga bukan terdiri dari bahan makanan manusia atau jin dan semua yang tersebut di atas akan diperinci pada bab-bab masing-masing. Pembahasan mengenai air. Definisi air. Air itu adalah suatu benda, benda cair yang sangat halus dan lembut, yang warnanya tergantung dengan warna tempatnya, di mana Allah menjadikan air tersebut sebagai pelepas dari dahaga bagi yang meminumnya. Kedua, macam-macam air dari segi tempat asalnya. Asal usul air berasal dari beberapa tempat. Tiga turun dari langit, yaitu air hujan, air salju, dan air embun. Dan empat keluar dari bumi, yaitu air laut, air sungai, air sumur, dan air sumber mata air. Maka tujuh macam air tersebut dapat dipergunakan untuk taharah sebagaimana, sebagaimanapun keadaan sifat maupun warnanya. Ketiga macam-macam air dari segi hukumnya. Semua air yang tidak mungkin semua air tidak mungkin terlepas dari salah satu tiga kategori di bawah ini. Pertama, air mutlak atau air tohur, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan. Yang termasuk kategori air mutlak ini adalah setiap air yang tidak ada sifatnya sama sekali. Sekiranya kita tanyakan kepada seseorang, benda apakah yang ada di gelas ini misalnya, maka mereka akan menjawab air atau ada sifatnya tetapi tidak mengikat, misalnya air sumur. Maka sifat sumur itu tidak mengikat. Bukankah jika air tersebut kita pindah ke bak mandi menjadi air bak mandi atau kita letakkan di gentong menjadi air gentong atau kita air alirkan ke sungai menjadi air sungai? Air macam ini juga dinamakan air mutlak. Lain halnya seperti air kelapa. Dimanapun kita letakkan air kelapa tersebut, orang akan selalu mengatakan bahwa air tersebut adalah air kelapa. Maka hukum air tersebut suci dan boleh dikonsumsi, tapi tidak dapat digunakan untuk taharah karena air itu terikat dengan sifat yang melekat. Nah, jadi <clears throat> mungkin ini bisa dijadikan sebuah contoh bagi para ustadz-ustadz, para dai-dai ini. Nah, jadi kalau buat kitab itu metodenya itu adalah seperti mengajar. Jadi eh, sehingga kita ketika kita tadi dibaca cukup. Yang penting prakteknya itu apa nanti kalau ada yang mau ditimpali timpali. Karena apa waktu itu kan mepet. Nah, jadi kan dengan cara seperti itu kan dapat dipahami kan? Nah, jadi yang dengar juga paham. Nah, jadi lebih baik kalau kita menulis itu sistemnya seperti itu. Menulis untuk difahami, difahami langsung bisa dipraktekkan. Itu metode menulis kita di dalam semua bab. Nah, jadi alhamdulillah semua bab fikir sudah kita tulis, hanya beberapa saja yang belum. Nah, jadi sekarang coba-coba di tasawuf. Nah, jadi kitab saya terakhir adalah eh, kitab terapi hati dan jiwa. Nah, jadi kalau baca itu nanti hati-hati, takut nggak suka dunia nanti. Kalau nggak suka dunia dikirim ke panggil aja. Nah, tapi karena apa? Ya itulah tasawuf. Tasawuf itu adalah silahkan. Oleh karena kita pilih-pilih karena bacanya keluarkannya juga dari ihya. Jadi kita pilih-pilih. Jadi bukan semuanya kita masukkan. Nah, kalau semuanya masukkan susah kita mau cari mau ke toko nggak boleh katanya ya susah sini. Jadi cari dunia tapi jangan di dalam hati, tapi biarkan di tangan kita gitu. Aja seperti itu. Terus B air yang suci tapi tidak dapat digunakan untuk taharah. Air semacam ini terbagi menjadi dua macam. Pertama, air mustahmal. Air mustahmal adalah air yang bekas digunakan untuk taharah yang wajib seperti mandi dan wudu wajib. Akan tetapi air itu tidak dihukumi air mustahmal kecuali jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Jadi pahami itu karena banyak orang yang wasas dalam air. Makanya kita himbau kalau wasas jangan air, jangan taharah. Kalau wasas itu dalam sodakoh nggak apa-apa. Tadi sudah sodako belum? Eh kayaknya belum sodako lagi ya. Ha, bagus itu. Nah, tapi kalau sudah kalau, kalau was-was dalam air apa gunanya? Ngabiskan airnya saya bulbet akhirnya. Nah, kadang-kadang mau masuk kamar sampai setengah jam, satu jam. Nah, itu kan merugikan kita. Nah, tapi kalau seumpama was-was dalam zakat, was-was sodako, nah, ah, itu bagus. Itu menguntungkan para para masakin. Nah, jadi jangan sampai was-was. Oleh karena itu, masalah air itu bukan masalah yang sulit. Nanti kita jelaskan. Jadi masalah air itu bukan masalah yang sulit masalah yang mudah, pasti. Nah, cuma kadang-kadang orang itu teorinya nggak paham. Nah, jadi coba kita lihat apa sih air mustamal itu. Jadi sesuatu, suatu air yang dihukum mustamal tidak dihukum mustamal kecuali harus memenuhi syarat itu. Apa syaratnya? Pertama air itu adalah air yang sedikit yaitu air yang kurang dari dua kula. Jadi sekitar 240 liter. 216 liter. 16 liter. 216 liter. Kalau dengan diliterkan sekarang di ukuran liter itu 216 liter kira-kira. Nah, jadi kalau 60 kali 60 persegi pas airnya semuanya nah berarti cukup. Nah, jadi 216 liter kira-kira. Itu air sedikit itu namanya air. Jadi kalau lebih 216 liter berarti banyak. 216 liter itu banyak. Kurang dari itu berarti sedikit. Nah, itu. Jadi kurang walaupun satu liter berarti sedikit. Nah, terus pengaruhnya? Jika air tersebut dua kulah atau lebih, maka tidak akan menjadi air mustamal walaupun digunakan berulang-ulang untuk taharah. Jadi mau kita nyelam di dalamnya biar gitu, nyelam keluar lagi masuk tidak apa. Karena kan airnya banyak, tapi airnya sedikit. Nah, itu satu kali nyelam udah nggak boleh lagi ada yang pakai. Terus gimana caranya supaya dia bisa dipakai lagi? Ditambahin sampai dua pula lagi. Asalkan tidak berubah airnya boleh lagi dipakai dan digunakan. Terus B. Air itu digunakan untuk toharoh yang wajib. Nah, jadi yang menjadikan air mustakmal itu kalau digunakan untuk toharoh yang wajib. Toharoh yang wajib itu apa? Mandi wajib, uduk wajib. Nah, tapi kalau wudu tajdid atau basuhan yang kedua, ketiga itu kan sunnah. Nah, itu ditampung pakai lagi nggak apa-apa. Karena apa? Bukan toharoh yang wajib. Nah, jadi toharoh yang wajib di sini yang menjadikan air itu mustakmal. Terus lain halnya jika air tersebut digunakan untuk taharah yang sunnah seperti wudhu tajdid, memperbaharui wudhu, mandi sunnah dan lain-lain. Maka jika air terbekasnya air bekasnya ditampung lalu digunakan lagi untuk taharah tidak apa-apa karena air itu tidak dihukumi air musta'mal. B. C. Air tersebut sudah terpisah dari anggota badan lain halnya jika air itu masih mengalir di anggota badan maka belum dihukumi air musta'mal. Jadi ini kadang-kadang syarat yang semacam ini yang bikin bingung orang. Apa maksudnya mengalir di badan? Jadi begini maksudnya. Jadi air itu tidak dihukum musta'mal kecuali kalau sudah air itu lepas dari badan kita, dipakai di tangan. Lepas yang bertetesan, bercucuran dari tangan kita itu, itu namanya air musta'mal. Nah, bisa nggak digambarkan air itu masih di badan tapi masih bisa digunakan. Bisa apa tidak? Bisa. Gimana caranya? Caranya satu orang yang wudhu masuk nyelam di bak mandi. Jangan muncul dulu. Orang mau pakai di luar boleh. Tapi kalau sudah muncul sedikit, ah, ah udah mustakmal itu. Nah, itu maksudnya. Jadi gambarnya seperti itu. Cuma karena ada fagih itu jadi membuat syarat itu yang sangat ah bisa sih buat apa dikasih syarat seperti itu. Bisa jadi seperti itu gitu maksudnya. gitu. Nah, jadi kalau sudah air itu lepas dari badannya, terpisah, baru air itu menjadi mustakmal. Sebelum terpisah nggak jadi mustakmal. Terus D. Ketika menggunakan air tersebut tidak berniat iqtiraf. Lain halnya jika berniat iqtiraf, yaitu berniat mengambil air itu dari tempatnya untuk digunakan di luar tempat tersebut. Ya, ini juga kadang-kadang membingungkan orang awam. Jadi niat itiraf itu apa sih? Enggak ada niat seperti nawaitu usolli fardhu dzuhri enggak ada. Maksudnya niat itiraf ini adalah kalau kita pakai canting, udah enggak perlu niat lagi sudah. Niat itu maksudnya terlintas dalam hati, maksudnya mau mau pakai air itu bukan di dalam tapi di luar. Jadi kesimpulannya begini. Kalau air itu di bawah dua kula, maka hendaknya jangan pakai di dalam, pakai di luar. Tapi kalau dua kula, silahkan pakai di dalam pun nggak apa-apa. Nah, itu saja. Nggak usah kita katakan wajib niat Ya, Niat itiraf gimana? Kan jadi bingung, bingungkan orang. Jadi maksudnya kalau air itu sedikit, gunakan air itu di luar tempat. Terus yang netes-netes gimana? Itu dimaafkan. Jadi kalau semua kita supaya nggak netes gimana caranya? Nggak mungkin. Coba kira gimana? Jadi tunggu dulu, pakai anduk dulu, ambil lagi, pakai anduk lagi gitu. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Nah, yang penting niatnya itu tidak pakai di dalam. Bak mandi nggak pakai di dalam. Nah, itu namanya bukan mustakmal. Tapi kalau pakai dalam mustakmal, kalau airnya sedikit, tapi kalau airnya banyak maka tidak mustakmal. Oleh karenanya kalau bikin mandi mandi jangan kecil-kecil yang besar. Nggak punya uang, cari uang yang banyak biar besar bak mandinya. Nah maka air yang tersisa di tempat tersebut tidak menjadi mustamal dan jika tidak berniat iktiraf begitu kita memasukkan tangan untuk mengambil air di tempat itu setelah basuhan pertama tentunya langsung menjadi air mustamal air yang kedua air mutlak yang berubah sifatnya Sedangkan macam kedua dari air yang dihukumi suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci taharah adalah air mutlak yang berubah salah satu sifatnya atau semuanya baik bau, warna atau rasanya. Misalnya air itu berubah dikarenakan bercampur dengan sesuatu yang suci seperti air teh, kopi, sirup dan lain-lain. Maka hukumnya suci dapat dikonsumsi tapi tidak dapat digunakan untuk toharah. Sama hukumnya seperti air mustamal, asalkan air itu memenuhi syarat-syarat berikut ini. Pertama, berubahnya air itu dengan sesuatu yang suci. Lain halnya jika berubahnya dengan sesuatu yang najis, maka air itu dihukumi najis. Kedua, berubahnya dengan perubahan yang banyak sekiranya tidak lagi dinamakan air, seperti air teh, kopi, dan lain-lain. Lain halnya jika perubahannya sedikit, agak keruh, dan lain-lain, akan tetapi nama air masih melekat pada air itu, maka tidak berubah hukum asalnya yaitu suci dan dapat digunakan untuk bersuci toharah. C. Berubahnya air itu dengan sesuatu yang mukhalid yaitu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari air tersebut atau tidak dapat dibedakan dengan pandangan mata mana yang air dan mana sesuatu yang merubahnya tersebut seperti air kopi maka kita tidak dapat membedakan mana air dan mana kopinya dan tidak dapat dipisahkan antara air dan kopinya setelah keduanya sudah menyatu dia menjaga menjaga air itu dari sesuatu yang lain, dapat lain halnya kalau seperti air minyak, air sama minyak kan enggak bersatu. Itu masih bisa digunakan, digunakan bisa. Itu pula lumut. Nah, itu masih bisa dipisahkan antara air dan lumutnya. Itu airnya bisa digunakan karena bukan termasuk yang khalid. Menjaga air itu dari sesuatu yang dapat merubah sifat air tersebut adalah pekerjaan yang mudah. Lain halnya jika menjaga air tersebut tersebut supaya tidak bercampur dengan sesuatu itu sulit untuk dilakukan. Maka hukum air tersebut tetap tidak berubah, yaitu suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Seperti air yang bercampur seperti air lumut ya atau air yang kejatuhan dengan daun dari atas pohonnya itu di atasnya itu dimaafkan juga termasuk yang sulit untuk dihindari. Jadi agama itu mudah, tidak sulit. Bahkan ini oleh sahabat soleh masih dianggap sulit. Tapi itu mudah, lebih mudah lagi mazhabnya Imam Malik. Nggak ada itu air mustamal air ini nggak ada. Yang penting selama nggak berubah berarti boleh pakai. Mau berkali-kali silahkan nah, Itu mazhab Malik nah, Oleh karenanya katanya Imam Abdullah Haddad Kalau sumpah bukan karena Takut sampai melewati dan melangkahi salah Maka pasti aku akan ikut Imam Malik dalam air Karena mudah nah, tapi kita harus komitmen dengan batas kita dan itu pun juga mudah. Macam-macam air yang makruh digunakan. Nah, jadi syariatnya sudah kuat, wah silahkan masuk ke tasawuf. Tapi kalau tasawuf dulu syariatnya belum kuat, takutnya sebagaimana katakan Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak. Wa man tafaqqaha wa lam yatafas wa lam yatasawwaf faqad tafassaka. Wa man tasawwaf wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad haqqaq. Jadi barang siapa yang mendalami syariat tapi tidak diiringi dengan tasawuf, maka dia nanti akan menjadi seorang yang fasik. Sebaliknya, seorang yang mendalami tasawuf tapi tidak mendalami syariat, takutnya dia akan menjadi seorang zindik. Nah, ya, zindik itu seperti sekarang ini yang banyak ini. prem sholat iling aja. Nah, ini namanya sholat kan dikatakan yang penting kan ingat. Ingat ini sekarang Allah. Iya ingat. Udah cukup. Itu sudah sholat. Nah, itu itu tasawuf tapi tidak diiringi dengan syariat itu. Nah, terus yang benar apa? Yang benar itu adalah kita bertafaguh dulu, syariat dulu kuatkan, baru kemudian kita masuk ke tasawufnya. Sehingga apa? Kalau sudah tafaguh dengan tasawuf itu bernyatu, maka yang namanya fikih itu enak didengarnya itu enak. Tapi kalau kita fikih saja tanpa ini dan tasawuf, kedengarannya itu enak karena memang sifatnya ilmu fikih itu adalah jamit, kaku. Dan orang itu kalau seorang fagi tapi tidak diri dengan tasawuf, dia biasanya kaku. Jadi suatu contoh seperti Ibn Athaillah. Ibn Athaillah kan awalnya seorang fagi dan bukan seorang sufi. Karena ikut irama dari datuknya. Kakeknya dia itu seorang alim besar di Skandarani. Maka dia itu terwarnai dengan warna kakeknya, seorang fagi. Tapi bukan seorang sufi. Sehingga dia itu mencaci maki orang-orang yang sufi itu. Dan dia tidak setuju dengan kesufian daripada cucunya sebetulnya. Sehingga pada waktu Ibn Atta'illah ini bertemu dengan gurunya Abu Abbas Al-Mursi yang sangat terkenal beliau itu dari ucapannya apa ucapannya semoga kita termasuk mendapatkan kemuliaan seperti dia di mana Abu Abbas Al-Mursi dia mengatakan lau ghaba anni an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamhatan ma'adattu nafsi minal muslimin kalau sumpah malah satu kejam Nabi Muhammad tidak terlihat di mataku, maka aku tidak angkat diriku sebagai seorang muslim. Dari saking berkumpulnya selalu bersama Nabi Muhammad. Itu Abdul Abbas Al-Mursi, gurunya Ibn Atta'illah ini. Ketika beliau datang, Ibn Atta'illah datang kepadanya, maka dia mengatakan, Aku tidak bisa mengatakan apapun kecuali seperti yang dikatakan Nabi Muhammad. Ketika dia berangkat ke Taif, Kemudian datanglah malaikat penjaga gunung yang meminta izin untuk menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Maka Nabi Muhammad SAW kalau tidak, aku berharap dari sulbi-sulbi mereka itu ada yang beriman kepadaku. Itulah yang aku katakan. Walaupun kakekmu tidak setuju denganku, padahal dia nggak tahu sebelumnya. <laughs> Tapi aku tetap mengharapkan kau datang kepadaku dan menggantikanku kelak nanti. Nah, itu adalah besar mursi Nah, ini bin Atailah sehingga apa? Yang tadinya terkenal dengan seorang yang faqih, begitu dia masuk ke dalam tasawuf maka hilang fikihnya. Sehingga tampak dia itu sebagai figur dan simbol daripada ilmu tasawuf. Begitu pula Imam Ghazali. Imam Ghazali sebelumnya berapa kitab yang dijadikan sebuah referensi para pugaha yang dikarang oleh Imam Ghazali dari mulai Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz. Semuanya itu dikarang dalam fikih semuanya. Itu sebelum mengarang Ihya. Sampai suatu saat sampai dia itu menjadi orang yang kaya raya, majelisnya banyak yang hadir dan sebagainya. Dia menjadi tangan kanan daripada raja. Sangat terkenalnya ilmunya sangat luar biasa. Sampai suatu saat dia tersentuh dengan keadaan adiknya yaitu Imam Ahmad. Dia kan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. ini adiknya Muhammad Ahmad bin Muhammad. Suatu waktu dia itu nggak pernah mau sholat sama Imam Ghazali. Setiap Imam Ghazali imamnya dia sholat di tempat lain. Marah Imam Ghazali. Mau marah langsung takut fitnah. Ngadu sama ibunya. Bu, ini adikku kenapa sih dia nggak mau sholat? Semua orang sholat sama aku tapi dia nggak mau. Tanya sama ibunya. Coba lihat dari saking tidak mau ada ada perpecahan antara saudara ini yang dilakukan oleh mereka sangat menjaga sopan santun terutama di antara saudara sehingga kalau ingin menegur tidak suka dengan kelakuannya, maka nggak langsung ditegur karena takut sampai menimbulkan gesekan lewat ibunya. Dipanggil oleh ibunya. Galak Ahmad, kenapa kau tidak mau sholat sama kakakmu? Maka dijawab oleh adiknya Ahmad, bagaimana aku sholat tuh di depan di belakang dia? Setiap aku sholat di belakang dia, dia selalu terjerumus ke dalam lautan darah. Kakek disampaikan banyak Muhammad berarti sampai Imam Ghazali katanya adikmu bagaimana dia akan mau sholat di belakangmu setiap sholat di belakangmu selalu kamu itu dalam lautan darah. Kaget dia. Kenapa dikatakan demikian? Ternyata begitu dipikir iya waktu saya sholat tuh mikirin tentang hukum head. Disitulah dia mengakui Oh berarti adikku ini lain Akhirnya tersentuh Berubah Setelah itu di, mengalami ternyata Dunia ini semua yang dia rasakan Ini gak ada artinya Akhirnya apa? Dia terjun ke dalam ilmu tasawuf itu. Dia nggak keluar selama 15 tahun. Selama 15 tahun uzlah itulah kemudian keluar karangan yang fenomena yang berupa Ihya Ulumuddin. Begitulah Ibn Athaillah. Ibn Athaillah ini seperti itu juga. Jadi awalnya dia seorang pagi, tapi begitu dia masuk dalam tasawuf, nah, maka fikihnya itu luntur. Nah, oleh karena itu ada sebuah ancaman yang diberikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hasan Atos kepada para fugaha yang suka biasanya sampai sekarang masih ada yang ekstrim tuh. yang enggak boleh. Yang mau tamat begini, yang mau tamat ah, terus yang mau tamat, yang mau tamat selalu bikin orang itu susah, bikin orang itu sulit. Apa katanya beliau? Gal, uh, ma bal fuqaha jamidun. Yashu yuhamiluna alal awam. Kenapa sih para fuqaha itu kaku orangnya? Selalu mempersulit kepada umat ahsya alaihim yadkhulu tahta wa'idin Nabi sallallahu alaihi wasallam man syagga ala syagga Allah alaihi Aku takut sampai mereka itu masuk ke dalam hadisnya Nabi SAW, ancamannya Nabi, barang saya mempersulit umatku, semoga Allah mempersulit dirinya. Makanya biasanya kalau ahli fikih yang kayak gitu itu, hidupnya itu melarat biasanya. Hidupnya itu susah, nggak punya biasa itu, biasanya seperti itu. Karena apa? Halal haram. Ini yang mutamat, mutamat kata fulan-fulan. Yasiru walatu asiru. Ah, itu Nabi SAW ya yasiru walatu asiru. Agama ini tanpa dipersulit pasti orang itu akan jauh. Enggak bakalan kamu bisa melaksanakannya. Karena memang agama ini mudah. Majar Allah alaikum Fidini min haraj. Allah tadi tidak pernah menciptakan dalam agama ini sulit. Enggak ada yang sulit. Kamu inti daripada empat mazhab itu, kalau kita itu mampu untuk melaksanakan sesuai dengan mazhab kita, harus komitmen, harus konsisten. Tapi kalau kita tidak mampu karena suatu hal, ah, bisa kita itu takdir. Kesimpulannya seperti itu aja. Gitu. Nah, jadi itu semua fuga itu itu karena tidak ada tasawufnya. Ambil satu contoh Syekh Umar Bamakhroma. Dia pagi tapi lebih terkenal tasawufnya. Putranya Syekh Abdullah bin Umar Bamakhroma. Dia seorang sufi juga, pagi juga, tapi fakihnya lebih kental daripada tasawufnya. Suatu waktu datang satu orang wanita yang dia itu sedang menjalankan iddah karena ditinggal mati suaminya. Sementara Rambutnya perempuan maklum, rambutnya panjang jadi banyak kutunya ya. Gitu. Tapi nggak ada juga kalau perempuan Banjar mungkin nggak ada kutunya rambutnya kali gitu. Banyak kutunya gatel. Mau pakai sampo boleh nggak? Nggak boleh. Sama seperti seorang wanita yang sedang melaksanakan haji nggak boleh. Nyentuh sabun nggak boleh, sampo nggak boleh. Jadi yang ditinggal mati oleh suaminya itu harus menjalankan indah Di antara indah itu nggak boleh pakai mewangian di dalam tubuhnya, di dalam rambutnya semuanya. Sehingga apa? Dia gatel nggak kuat. Maksudnya mau minta izin bersangkuan gitu. Datang kepada Syekh Abdullah bin Mahrumah. Dia pada waktu itu jadi godi di tempat itu. Apa kata dia? Enggak ada. Enggak ada hilaf. Yang mau tamat tetap enggak boleh. sehingga apa? Ini si perempuan pulang dari tempatnya Syekh Abdullah bin Mahrumah dalam keadaan menangis. Sedih. Waktu dia pulang keluar dari tempatnya anaknya dalam keadaan sedih ketahuan sama ayahnya. Syekh Umar bin Mahrumah ini. Ditanya kenapa kau menangis? keluar dari tempat anakku. Galia saya minta fatwa supaya aku dibolehkan untuk melaksanakan e, sampo menyampo rambutku, tapi kata dia nggak boleh, haram katanya. Siapa bilang? Dijawab dengan sebuah syair. Di antaranya dia sebutkan Imam Bagawi mengatakan bahwa saya menjalankan idah itu hukum yang hanya e, wajib, tapi kalau tidak laksanakan makruh saja. Begitu pula Imam Ghazali, begitu pula disebutkan beberapa aimah. Nah, sehingga apa? Pulanglah ke rumah, pakailah sampo, silahkan kau pakai. Karena kamu dalam keadaan darurat, silahkan kau pulang. Sehingga apa yang tadinya pulang nangis, pulang dari Syekh Umar Muharram dalam keadaan ketawa terbahak-bahak. Ah, nah itu tasawuf. Nah, jadi harus diisi tasawuf. Nah, seperti apa tasawuf? Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi dhikri radhiyallahu من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلال Sebahagian tanda bersandar diri kepada amalnya bermula kurangnya harapan kepada Allah ketika terjadi kepadanya kesalahan atau kemaksiatan. Aqulu berkata syarih al-i'timad 'ala Allah Ta'ala na'tul 'arifin al-muwahhidin Bersandar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sifat orang-orang yang arif billah, para ahli tauhid. Wal-i'timad ala ghairihi wasful jahilin al-ghafilin. Dan bersandar diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat orang-orang yang jahil kepada Allah, orang yang tidak mengetahui Allah dan orang yang lupa kepada Allah. Kainan makana dhalikal ghair apapun bentuknya selain Allah itu. hatta ulumihim wa amalihim wa ahwalihim walaupun ilmunya walaupun amalnya walaupun hal ikhwalnya Ammal arifun al wahidun adapun orang yang arif billah para ahli tauhid fa innahum ala bisatil qurbi wal musyahadah nadhiruna ila rabbihim maka mereka itu di atas bentangan dekat kepada Allah dan musyahadah selalu melihat kepada Tuhannya fanuna an anfusihim mereka fana dengan dirinya sendiri fa idza waqa'u fi zallatin apabila mereka jatuh kepada suatu kesalahan atau kemaksiatan au asabatkum ghaflatun atau mengenai akan mereka itu suatu kelalaian syahidu tasrif al-haqqi ta'ala lahum maka mereka melihat itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada mereka wajaryani qada'ihi alaihim dan berlakunya qada Allah kepada mereka kama annahum idza sadarat anhum ta'ah sebagaimana mereka itu apabila datang kepada mereka suatu ketaatan Allah alaihim la'ifun min yaqadah atau tampak atas diri mereka itu ibadah yang zahir lam yashhadu fi dzalika anfusahum mereka tidak melihat sama sekali kepada diri mereka Falam yara fiha haulahum wala quwwatahum. Mereka tidak melihat di dalamnya itu adalah dengan usaha dan kekuatan mereka. Li'anna sabiqa ila qulubihim dzikru rabbihim. Karena yang selalu mendahului kepada diri mereka itu adalah selalu mengingat kepada Tuhannya. Fa'anfusuhum mutmainnatun tahta yadriyani aqdari. Maka diri, diri mereka itu tenang atas segala apa yang berlaku takdir Allah kepadanya. Wa qulubuhum sakinatun bima la min warih dan hati-hati mereka selalu tenang dengan apa yang tampak daripada sinar-sinar cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wala farqa indahum bainal halain dan tidak ada bedanya mereka itu di antara dua hal keadaan ini. Nah, jadi itulah makanya dikatakan hikmah. Al-hikam itu adalah kata mutiara katanya sedikit artinya banyak. Nah, seperti itu yang disebutkan tadi. Itu adalah sebuah kata hikmah yang mencakup semua hal. Ehwalnya seluruh manusia. Jadi begini loh maksudnya. Seseorang itu harusnya bersandarkan diri kepada Allah, bukan bersandar kepada dirinya. Baik yang terjadi kepada dirinya itu kebaikan, ibadah maupun keburukan atau maksiat. Semuanya Allah. Di dalam kita itu melaksanakan taat, kita harus ingat Allah. Ketika kita terjerum ke dalam maksiat, kita juga harus ingat Allah. Itu maksudnya. Itu hakikatnya di sini. Jadi begini. Ketika kita itu melaksanakan taat, awas. Yang membuat kamu itu taat itu adalah Allah. Siapa yang menggerakkan lintasan dalam hati kamu untuk berbuat taat? Siapa yang menggerakkan hati kamu sehingga kita mau hadir berhadir pada malam ini siapa? Allah. Siapa yang memberikan kekuatan di dalam diri kita sehingga kita menjadi kuat, tidak sakit, tidak lumpuh, kita bisa datang ke tempat ini? Allah. Lalu apa yang kita usahakan? Kita punya apa? Sehingga tidak timbul dalam diri kita itu, oh, oh alhamdulillah oh, orang lain nggak hadir saya hadir. Nah, itu ujub. Dengan begitu terlintas dalam hati kita maka semua amal ibadah kita tadi sudah habis, nggak ada pahalanya sama sekali. Begitu pula ketika seorang itu dalam keadaan goflah, dalam keadaan kemaksiatan, maka kita harus ingat Allah. Tapi mengingatnya bagaimana? Bukan mengingatnya ah, ini kan Allah yang yang mentakdirkan, nggak dosa dong. Tanggung jawab Allah sendiri yang patut disalahkan ya Allah dong. Ah itu itu kalam-kalamnya atau perkataannya orang-orang yang liberal itu namanya. Tidak. Ketika kita itu ghaflah, ketika kita maksiat, nah kita harus ingat Allah. Ingatnya gimana? Jangan-jangan saya ini sekarang berada dalam kemaksiatan itu karena Allah berkata tidak tidak kepada saya. Berarti saya harus memperbaiki diri. Jangan-jangan seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, jaza usayyati sayyatun ba'daha. Balas daripada suatu dosa itu adalah dosa selanjutnya. Berarti ini ada ada kaitan dari sebelumnya. Berarti harus evaluasi. Yang jangan anak anak kurang baik pada tetangga, kurang baik pada orang tua. Nah, itu maksudnya. Jadi semua keadaan itu kita kembali kepada Allah. Tapi caranya itu adalah kembali kepada Allah dengan kebaikan bahwasanya semua datangnya karena nikmat Allah Kembalikan segala macam kemaksiatan, keburukan yang kita lakukan semuanya kembali ke kita dan karena sebab kita. Dan itu peringatan dari Allah. Itu maksudnya Allah. Jadi kalau kita hidup kita merasa dengan semacam itu nikmat. Saya pernah mengenal bukan hanya dalam ibadah dan maksiat, itu pula dalam nikmat dan kebalikannya nikmat. Harus seperti itu. Jadi kan nikmat, ah jangan-jangan ini itu daripada Allah Taala. Jangan-jangan Allah Ta'ala ingin, ingin menguji kepada aku. Aku bersyukur apa tidak? Ashkur amal kufur. Nah, ketika kita itu ditimpa dengannya tidak nikmat, nikmat, maka kita harus sadar ingat pada Allah Ta'ala. Jangan-jangan ini karena dosa yang kita lakukan. Dan mungkin saja ini karena Allah Ta'ala ingin menyediakan. Hanya nah, semua ingat pada Allah. Fisarra'i wa dharra'i kita termasuk ingat pada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Saya teringat ada satu orang kaya raya di Jawa Timur Almarhum satu tahun yang lalu dia sudah meninggal dunia. Jadi namanya Haji Ahmad Fanani. Jadi subhanallah dia itu dulu terjerumus ke dalam cinta dunia sampai lupa dunia itu merupakan sebuah modal sehingga dia lupa segalanya. Dia tidak pernah menggunakan hartanya kecuali dengan sesuatu yang terkait dengan hawa nafsunya. Kalau umroh, nah itu kan ada kaitannya biar tahu orang bahwa kita itu bisa berkali-kali umroh, melihat Ka'bah dan sebagainya. Ada kaitannya dengan hawa nafsu. Nah, itu mudah dilakukan oleh semua orang kaya. Tapi untuk bantu pesantren, bantu masjid, bantu anak yatim, bantu janda apalagi nggak ada yang mengetahuinya. Ah, itu sulit sekali dilakukan oleh mereka. Ah, ini termasuk semacam ini. Sampai suatu waktu ketika dia itu berangkat untuk berziarah ke Hadramut, disitulah awal perubahan dalam dirinya. Oleh karenanya, kalau yang belum pernah kehadramut, kehadramut. Seperti yang dikatakan oleh uh, eh, saya pakai menggadam, orang kalau belum kehadramut, maka dia itu seperti perak. Kalau sudah masuk hadramut, berubah jadi emas. Nah, jadi apalagi di sana itu memang banyak kutub-kutubnya itu banyak. Yang kalau kita datang itu insya Allah ada jaminan. Seperti Syekh bukan misalnya dia mengatakan, "Manzarani adman lahu bil jannah." Barang siapa yang datang kepada aku jamin dia masuk surga. Jamin itu apa? Jaminan masuk syafaatnya. Apakah pantas dia itu mengucapkan demikian? Apakah tidak pantas kalau dia itu 40 tahun lamanya dia tidak pernah sholat subuh kecuali dengan wudhunya Isya? Tahu kan maksudnya? Kita kan cerdas maksudnya. 40 tahun nggak pernah tidur malam. Sehingga apa? dia sholat subuh itu dengan wudhunya Isya. Apa yang dilakukan? Sampai 40 tahun nggak sampai eh, sampai apa tidak batal wudhunya karena beliau itu kalau sudah habis sholat Isya maka dia itu ngisi masjid air bak masjid yang ada di Tarim semuanya jumlahnya 360 masjid diisi semuanya di musim dingin musim panas tetap dia itu melaksanakan itu semuanya inilah dia selama 40 tahun nggak pernah lihat ke atas langit kita kan berkali-kali kenapa dia nggak pernah lihat ke atas langit malu sama Allah lihat ibadahnya sudah semacam itu tapi lihat bagaimana dia itu malunya kepada Allah Taala. Kita ibadahnya pas-pasan, tapi kita melihat terus kata Allah. Ya seakan-akan kita itu paling sempurna dan sebagainya. Nah ini dia yang mengatakan orang yang jarang kepadaku, aku jamin dan masuk surga. Jadi pantas. Artinya Nabi SAW mengatakan la yashfa yaumul qiyamah illa satu al-anbiya sumal ulama sumal syuhada. Dia termasuk ulama. Bisa jadi beliau termasuk yang berhak mendapatkan dan dengan izin Allah Taala syafaat. Jadi situ itu banyak. Subhanallah pulang dari sana perubahan terjadi dalam uh, psikologisnya. Sehingga dia lebih banyak dekat kepada ulama, cinta kepada habaib ini sampai bikin majelis, sampai subhanallah itu seribu orang itu semua dikasih makan setiap minggu sama dia semuanya kasih makan sampai-sampai suatu waktu istrinya itu ya semoga Bu Haji juga seperti itu Bu Haji Udin istrinya itu bermimpi Rasulullah SAW Rasulullah berkata kepadanya kamu nanti di surga kamu akan bersama aku. Karena kau sekarang menjadi tukang masakku. Nah, coba. Coba lihat. Jadi kenapa tukang masak Nabi SAW? Ini semua yang datang ini untuk siapa? Nabi Muhammad. Ingin mencari ilmunya siapa? Nabi Muhammad. Ingin berdekat kepada siapa? Ulamanya Nabi Muhammad. Ingin berkumpul dengan siapa? Cucunya Nabi Muhammad. Semuanya untuk Nabi Muhammad. Sehingga apapun yang disediakan oleh Haji Udin dan Bu Haji Udin itu untuk Nabi Muhammad. Berarti mereka telah berbakti untuk Nabi Muhammad. Semoga ditiru oleh yang lainnya. Semoga banyak yang mendapatkan kemuliaan seperti ini dan semoga beliau berdua panjang umur sehat walafiat dan mendapatkan kemuliaan daripada Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Tambah diberkati hartanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ah, kemudian subhanallah setelah sekian tahun Nah, makanya hati kalau kehadiran biasanya dibersihkan. Nah, kan bagus kan dibersihkan. Tapi kalau untuk orang-orang yang yang awam itu wah dibersihkan. Ntar kita jadi miskin dong beb. <laughs> Karena takut dia jadi miskin mau bersihkan itu. Nah, jadi bersihkan lebih baik jadi miskin kalau daripada sampai tetap jadi orang punya tapi dari haram ya akan menjadi beban nanti di akhirat. Subhanallah akhirnya bangkrut gara-gara anaknya. Anaknya nggak pernah main haji, tiba-tiba dia itu main haji, ditipu sama orang, Eh, diperalat sama orang karena dia itu kenal karena ayahnya dia bawa orang-orang semuanya haji lewat dia sebanyak 400 orang kali 35 juta berapa itu masalahnya sudah dikasihkan sama orang yang perantaranya ini hilang nggak pernah muncul lagi orangnya itu dan nggak ada perjanjian dan sebagainya sehingga dia nanggung apa mau haji uangnya orang mau haji eh, makanya hati-hati kalau sama uang jangan percaya sama siapapun uang itu ada setannya karena uang itu harus diciptakan dan digunakan untuk bertransaksi, maka uang itu dipegang sama iblis. Setiap uang ditaruh di sininya. Dipegang taruh sininya. Udah dulu dikejut kejut sama dia. Lalu katakan, "Ha, ini uang setiap yang mendapatkannya aku jadikan dia budak." Nah, hati-hati. Jangan taruh di dalam hati uang itu. Nanti tanya dalam hati juga, tapi di tangan aja. Yang pedulikan di tangan aja. Insya Allah nggak bakal hilang, ada satpamnya kok gitu. Nah, tapi yang pasti uang itu nggak bakal hilang dari kita. Sesuatu yang untuk kita pasti akan sampai kepada kita. Karena dia tanggung jawab, dia bilang sama ayahnya dia bilang jual semuanya. Dijual hartanya semuanya untuk menutupi orang-orang yang mau haji itu karena dia nggak mau tanggung jawab nanti depannya. Sampai habis. Subhanallah suatu waktu karena dia berangkat umroh sama saya, ziarah kehadiran sama saya, saya datang kepada rumahnya. Masya Allah rumahnya besar kalah rumahnya Judin besar rumahnya. Tiba-tiba sekarang sudah rumahnya itu cuma empat kali empat di atas itu dari asbes. Begitu saya datang sana saya dipeluknya sampai dia nangis ya Allah gimana nggak nyangka tuh masih mau datang loh. Emang anak teman sama Inti, anak pernah dapat uang dari Ji? Gak pernah belum manfaat, belum manfaat itu sudah jadi kiri kayak begini, mau manfaat di Gitu. <laughs> belum ngasih-ngasih sudah jadi miskin gitu. Jadi anak teman sama itu bukan karena kekayaan inti, tapi ini karena teman anak. Anak datang sini. Gimana sih perasaannya? Alhamdulillah, bi, anda syukur sama Allah Taala. Syukur. Kejadian ini gak pengaruhi hidupan inti sama sekali, bi. Tapi yang anda yang ada syukur. Kenapa begitu? Masa iya Bib, anak ini dari umur 21 tahun dulu Bib, anak itu mobil selalu mercy. Setiap tahun itu anak berangkat haji, umroh, haji, umroh berapa keluarga anak yang sudah berangkat kan. Masa iya sekarang anak dibikin begini sama Allah Ta'ala Dengan kenikmatan yang sudah lama itu Kemudian anak mau ngadu sama Allah Mau nggak nerima kepada Allah Nah, ini yang luar biasa. Kenapa begini? Karena sudah ditanamkan ilmu tasawuf dalam hatinya. Nah, semoga ini yang tertancap di dalam hati kita dan semoga kita semua termasuk dicintai Nabi Muhammad, termasuk yang mau belajar konsepnya Nabi Muhammad sehingga kita itu bisa melewati semua ujian di dunia ini dalam keadaan aman, dalam keadaan sukses, dalam keadaan menjadi seorang pahlawan bagi diri kita sebelum untuk keluarga kita. Allah hadiniyah wa salihah يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا لا لضى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الرعاد واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآلي وصحبي عدد تسع صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائي بسم الله الرحمن اللهم اني نشهد بحق محمد صلى الله عليه وسلم انك تسلطني عليه بايمان امنا مع ايمان اللهم امنا في كل دنيا والحياه بها صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين رب الله منكم